Kalau kita pergi keluar ke pasar atau perdagangan kan kalau kita dandan itu hukumnya gimana? Nanti takutnya tetangganya ih kan bojone Pak Anwar. Aku tapi dicermati. Ini pertanyaan luar biasa yang ditanyakan oleh orang yang biasa di luar. Subhanallah. Oke. Okay. Uh, eh, itu dalam dalam agama disebut tabarrud. Wala tabarrudna tabarrujal jahil pula. Kita memang tidak boleh tabarut. Tabarut itu ya ngeder aurat, pamer. Iya, atau make up yang berlebih-lebihan. Yang berlebih-lebihan. Kalau sekali lagi namanya tabarut itu over. Over berlebih-lebihan lah berlebih-lebihan Misalnya pakai bedah atau sampai pitung senti. Misalnya. Itu kan berlebih-lebihan toh. Misalnya atau bahasa bulu kita yang bahasa Inggrisnya item. Nah, kok nanti nganti telung meter. Terus ini apa namanya alis ini dijabuti terus diganti. Rel sempur. tabarruk yang berlebih-lebihan aslinya ini loh mbak aslinya kenapa sih di, di, dilarang untuk make up yang berlebih-lebihan itu agar tidak menimbulkan fitnah nah, menyikapi pertanyaan tadi itu loh bujone Pak Anwar jahit kok bujone Pak Anwar beladus yang apa-apa kok rembes Ora tau dituwokke wendak kok. Ngono wong wedok kok erang. Ora tau adus. Aku ini nama mona? Ana mona aku muni. Ya begini, kalau sudah punya suami itu kan berhias yang yang prioritas untuk suami. Sekali lagi, berhias yang prioritas untuk suami. Tapi kalau saya ya, kalau saya, selama tidak menimbulkan fitnah kayak jenengan-jenengan gini, mampu menjaga diri ya, ya tidak apa-apa. mau sok jenengan tapi macam rembes ya. Aku berani apa nih malah nepok ya. Poinnya jangan sampai menimbulkan fitnah, jangan tabarut, baik dari cara make upnya, cara berpakaiannya, maupun cara jalannya. Ada kadang-kadang orang jalan itu, loh nahu. Jalan yang menimbulkan fitnah itu ono yang kaya Bunda Nuri seorang ira menimbulkan fitnah. Aku ini kan mau Kalau Bunda jalannya gini, ini benar tidak menimbulkan fitnah. Kan ada orang jalan itu modeling. Mohon maaf ya, mohon maaf. Jadi jalannya itu letternya letter apa itu ya kayak zigzag ya. Nah, itu menimbulkan fitnah atau dari cara berpakaian model itu loh cara berpakaian insya Allah kalau model kayak gini gini gini ya ya kemungkinan adanya fitnah itu enggak lah insya Allah secara dohiria secara dohiria nah, syukur syukur sing dibungkel <laughs> insya Allah aman dan dirawati sodok

cek kantor boleh kami siapa kalau yang dan yang diboleh kami kalau yang diboleh kami bunda nuri tidak masalah tua tua jadi saya umur umur saya ini sudah kulinan makanan saya sehari-hari tapi untuk hari ini malah saya dilarang pegangnya <laughs> Ini satu momen yang luar biasa, mudah-mudahan ini semua membawa berkah. Aku bentuk dari dua Anwar Zahid kepada saudara-saudara saya yang ada di Hongkong ini. Amin. insya Allah hari ini adalah hari yang spesial. Kan gak pernah-pernahnya Anwar Zahid ceramah sampai gayang gini.

saya sama sekali tidak menginginkan anda semua kecewa iya. apa mananya ini mesti besok masih geremeng Dewan oh. itu pentingan Pak Pak ini pikir atau bangkar ya ini pikir ya? kalau kalau soal ini pengalaman saya mudah-mudahan keadaan ini tidak membuat kalian semua kecewa pasti semua akan hikmahnya ini bukan kesalahan panitia juga bukan kesalahan saya apalagi saya yang disalahkan

sekarang itu kan banyak akidah ya kemarin Yai kan menjelaskan bahwa uh, kalau kan ada perbedaan yaitu dapat nek ngaji nanggone kuburan itu jarene jumpa ya niku napa haram apa halal apa dapat pahala apa pripun to ya ngaji kok nang kuburan dirasakan ya ngaji itu membaca Al-Qur'an maksudnya oh, terus tahlilan itu apa yang ada buatan ya terus hukumnya Bojonegoro Pak. Pak Bojonegoro Bojor Bojonegoro menjelaskan dan itu hadisnya seperti membaca di kuburan baca Al-Quran boleh yang tidak boleh itu musuh bacaan Al-Quran yang dihadiahkan kepada orang yang bisa meninggal itu boleh boleh sekali boleh sekali sangat boleh sekali ya, bahkan kalau kita berbincang pada hadis yang semuanya sudah hafal bahwa salah satu yang dinanti yang diharapkan aku malah dikotoran di rumah omongan yang paling ditunggu, yang paling di nanti-nanti sama yang paling diharapkan orang yang sudah berada di alam barca itu adalah doa. Nah, Al-Quran itu juga termasuk wasilah doa. Nah, daripada kayak gini aku muter sambil ceramah kan gak apa-apa Tapi tolong, aku ngerti. Besok Pak, Nanti kalau malah dilarang malah susah. Aku ini lulus ngalahin muter koyok kekean. Aku sebenarnya juga tahu kok kalau kalian semua itu mengidolakan aku. Aku jadi pengertiannya oke. Okay, aku ceramah sambil keliling ini nggak apa-apa. Oke? juga nggak ngerti bahasanya. Iya nanti aku naik sana nanti. Nagpagod Wes tenang nang bot. Aku tak seger. Bobot. Iya, iya. Tangan aku pinggirnya ya. Tapi dengan syarat, dengarkan ya ngomong. Ya, ya ceramahkan Yai. Sekarang ceramah, ceramah salah. Bon, ya kan? Contohnya ini. Panitia ketemu sama kalau jamin-jamin. Ya, lah ya, damel ujung suwo. sih, lah malah seneng aku ini. <laughs> Penak lek moto, Pak. Oh iya. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma ala Muhammad. Ini sebenarnya juga bagian dari tema yang kita ambil hari ini. Sebenarnya temanya Aku hari ini apa namanya ikhtiar dan doa menuju sukses dunia ini langsung kita dikasih ilmu sama Allah betapa manusia wajib berikhtiar manusia wajib berikhtiar iya. kita diuji sama Allah Saya mungkin diajukan untuk biar naik tangga ini. Kalau tidak ada ikhtiar, saat ini saya nggak boleh pegang mic. Saya diizinkan pegang mic ini karena ikhtiar. Setiap manusia pasti punya harapan, punya keinginan, punya cita-cita, betul? Betul termasuk kalian semua minggat ke Hongkong ini. Minggat. Pasti dengan satu harapan, dengan satu keinginan, dan dengan satu cita-cita, betul? Dan setiap orang ingin agar cita-citanya terkabul. Oleh karena itu, pertama yang harus dilakukan adalah ikhtiar. Ikhtiar itu beda dengan usaha, karena ada makna tiar, ada makna memilih. Ikhtiarnya pelajar, karena kesenggol. Ikhtiarnya murid yang belajar yang sungguh-sungguh. Kalau ikhtiarnya orang miskin kepingin banyak rezeki ya harus kerja keras. Kalau ikhtiarnya orang yang sakit kepingin sembuh ya harus berubah boleh tonggo. teman gak kesana aku. Ibu apa itu? Kalau ikhtiarnya murid yang lagi ujian, ya harus belajar dengan sungguh-sungguh. Kalau ikhtiarnya saya, kepengen omongan saya bisa didengar, ya keliling kayak kayak seperti ini. Tapi ini saja tidak cukup eh, bagi iya. kita orang mukmin harus diimbangi dengan berdoa. Berdoa. Memohon kepada Allah Subhanahu Kenapa? Karena sesungguhnya apapun yang kita upayakan, apapun yang kita usahakan, apapun yang kita ikhtiarkan, itu hanya akan bisa terjadi, hanya akan bisa terwujud, terlaksana kalau diizinkan dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu jadi keberhasilan itu bukan semata-mata karena ikhtiar saja sehebat apapun ikhtiar seseorang, sehebat apapun usaha seseorang, kalau tidak diizini dan dikehendaki Allah Subhanahu wa taala tidak akan berhasil. Embong. Malah aku jadi pameran. Saya ulang, apapun yang kita upayakan, apapun yang kita ikhtiarkan, itu hanya akan terjadi kalau dikehendaki dan diimini oleh Allah Subhanahu Yai, Yai, ya? ada yang bertanya ini Yai, karena biar enggak nggak terlalu panjang, jadi diselani dengan pertanyaan ya. Dewi, monggo. Ya Allah, melasih <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya kan Jamaah mohon maaf silent ya. Kan ada ada pengalaman dari teman saya dalam masalah rumah tangga. Bukan gue aku aku. Uh, eh, dari, misalnya iya, iya, iya, iya duduk aja duduk aja eh, rumah tangganya baru beberapa bulan terus uh, suaminya tanggung jawab eh, memanfaatkan apa hasil istri gitu. bahkan untuk menikmati jeripaya

pertanyaannya dari Ukti siapa tadi? Mbak Husna. Jadi intinya ada teman kita yang baru menikah di Hong Kong, terus dia pulang terus ke Indonesia. Tapi suaminya tidak bertanggung jawab dalam artian dia tidak mau kerja dan dia hanya mau menikmati hasil dari istrinya. Kudut, mangan, daging sebarang itu jalan bule, bojone. Tapi ngomongnya katanya harus apa-apa harus izin suami yang suaminya yang korban begitu tuh enak piye ya impet apa lanjut terima kasih atas pertanyaannya jujur saya ingin jadi suami yang seperti itu Ada makhluk yang seperti itu. Ada orang yang udah perawan yang udah usia nikah tapi nggak laku-laku yang katanya dilakukan kasarannya kan mulu. emang di tradisi masyarakat Jawa ada semacam itu katanya sih dipageri dipageri dipageri bahkan kadang-kadang itu yang memageri dirinya sendiri Ya emang promonya kurang menarik sih. Yang panggil itu sebenarnya dirinya sendiri. Mohon maaf, kalau rupiah yang saya tahu, rupiah itu coro Arab, nih coro Jawa nih Sowo. Rupiah itu Sowo, Gak usah pakai media jin. Kalau pakai media jin itu malah gak dibenarkan secara syariah. Terus tahulah aku nek berbicara tentang itu nanti nanti pasti terjadi banyak pendapat, pendapat, pendapat, pendapat dan pendapat. Setahu saya, ketika Rasulullah Rasulullah juga pernah disantet. Rasulullah pernah disantet asbabun nuzulnya surah Al-Falaq Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Itu kan pernah Rasulullah dikirimi dikirimi tenung, dikirimi santet. Itu bentuknya ember eh, di rumah no. Ya bentuknya nek cara kene nopo potong kayak jenglot. Terus diikat jumlah ikatannya itu sebelas, sebelas ikatan. Terus dulu sempat santet, Akhirnya turun malaikat Jibril dengan membawa dua surat secara bersamaan Kul a'udhu birabil falak dan Kul a'udhu birabin nas yang jumlah ayatnya 11 sama dengan jumlah ikatan yang digunakan untuk me menyandang Rasulullah itu. Jadi begitu dibaca satu ayat Bismillahirrahmanirrahim, tar udah siji. Kul a'udhu birabbil falak tar udah siji. Min syarima falak pantas setan nggak usah udar sebelas ayat itu maka Rasulullah Rasulullah berpesan sekaligus ini ijazah kalau anda kepingin, hoi, aman dari semua bentuk seperti itu. Lah itu kalau ijazah yang langsung dari Rasulullah ya surah Al-Falaq sama surah An-Nas itu. Artinya saja kalau untuk birabil falak misalnya falak berlindung dari waktu subuh kejahatan kejahatan kejahatan minal jinnati wan nas sampai surat An-Nas itu. Terus aman itu pesennya Rasulullah kalau mau tidur dua surat itu dibaca ditiupkan dirukiahkan disebulkan didamukkan didamukkan kedua tangan hus hus nah diusap usap terus rata di usap nih nang sekujur gogo jadi memang memang kadang-kadang ada ada setan atau jin yang memang memang sengaja sengaja mengganggu dan menggoda merusak keimanan seseorang dengan cara-cara seperti itu. Maka kadang ada manusia yang bersekutu dengan setan, diperalat oleh setan. Tujuan utamanya itu sebenarnya untuk merusak akidah kita. Nah kadang-kadang masyarakat kita kalau dibikin kayak gitu, mungkin oh, nyataan ini tenan no. Karena dia diyakini karena diyakini maka solusinya bagaimana kalau memang itu sudah terlanjur diyakini satu tetap solusinya yang kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kedua gue njaluk bantuan nang ngene kiai musuhe setan itu kiai musuhe setan itu kiai cuman kita nggak boleh meyakini hal-hal yang begituan Kan kadang di masyarakat Jawa ada kepercayaan semacam itu. Ini kenapa kok ada perawan yang nggak laku-laku? Wah, ini karena ada bunga bugenvilnya ini. Di depan rumah bukan film makanya ini ada perawan yang nggak laku-laku rapi wah ini di belakang ada barongannya ini ada jin yang lagi gini gini gini lah itu sebenarnya nggak bener sama sekali nggak bener nggak bener itu sebenarnya dalam syariat tidak ada seperti itu Matur suwun. Nah, untuk yang di Blitar tadi itu juga sama dengan pertanyaan yang pertama tadi maksudku ya bodoh. Itu kan suami-suami yang nggak bener. Makanya saya sendiri kadang ketika teman-teman yang BMI sini, aku apa ngomong babu ya suka. Jadi aku tak tampet tempat rakaruan malah teberol no ngomong jadi gitu. Maksudnya, marah judulnya maksudnya, itu banyak memang keluhan-keluhan seperti itu. Aku tuh kadang-kadang suka nolong, lanang mau delopo ya, Kok Siti Boy, kok Siti Boy. Yang di sini istrinya kerjoko kapaten banting pulang peras keringat ngosek WC. orang karu-karuan mulai nempet kepingin jajan yang dipet demi untuk anak, demi untuk suami, kadang demi untuk bangun rumah, demi untuk beli sawah macam-macam. Terus anak mek keluar Masya Allah maneh kita sing wedok uwayu sing lanang ra janji. Kok tak kaplok iki makane. Kadang kamu mbak sendi ngono. Masya Allah, kok cinta gue gitu loh, kok cinta gue. Ini wong ngelakang model opo kayak gitu ya Allah ya karim. Dia malah yang memanfaatkan hasil dari istrinya. Ini mau mamek dulina nah, Kadang malah orang mau sing dulina ada bukti macam-macam. Istrinya jadi BRI kerja di luar negeri kok mentolong ya Allah oke mbak jangan khawatir Oke, Allah termasuk bahan untuk saya, materi saya nanti ketika saya ngaji di daerah sana. Memang di Hongkong ini mayoritasnya kan yang banyak dari Blitar, Tulungagung, Ponorogo, Magetan, Pacitan, pokoknya wilayah kidul. Wilayah kidul. Ya, Jawa Tengah juga. Jawa Tengah, daerah Tegal, daerah Banyumas, daerah Tegal, Wonosobo. Ya. Oke, ini jadi materi saya, ini jadi masukan saya. Insya Allah ketika saya janji ketika nanti saya ngaji di daerah-daerah yang dalam tanda kutip banyak teman-teman TKW-nya akan tekuk saya juga. Nah, sama-sama nanti Anda bisa menunggu tayangannya di YouTube. Aku juga harus mbak, yang munggah itu siapa aku gak harus setiap aku maju di mana mesti juga aku nggak pernah nyuruh nggak pernah nggak tahu aku aku sendiri juga nggak punya akun nggak tahu nggak tahu sopo sopo nih nggak tahu ya memang resikonya jadi idola yang memang ya. Anwar Zahid ini orangnya kan gak ribet loh aku ya orangnya ya kayak gini aku ya orangnya ya kayak gini nggak mau ribet-ribet Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh intinya maksudnya oh ya yang monggo monggo nah asik malah ngajinya kembali eh, kembali pada tema uh, ikhtiar dan doa demi kesuksesan dunia dan akhirat keluarga sakinah mawadah dan Warohma adalah uh, suatu kesuksesan dunia dan akhirat dan jodoh adalah sesuatu yang sudah ditakdirkan dan digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala boleh tidak seorang wanita atau pria menginginkan atau mengharapkan e, seorang jodoh lalu dia berpikir, eh, Allah sudahlah berikhtiar dan berdoa sangat-sangat atau sungguh-sungguh, toh jodoh adalah sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Ya, matur Dan terima kasih kok aku matur suwun. Siap. Cukup, Wes menang wes ngomong apa ae Memang, memang berbicara tentang jodoh, berbicara tentang takdir dikaitkan dengan ikhtiar dan doa. Makanya di awal tadi kata kuncinya kan doa yang saya baca Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina kita minta kebaikan, bukan minta apa yang kita inginkan. Karena yang kita inginkan belum tentu jadi kebaikan. Tapi kalau kita minta kepada Allah, Allah yang nyeteng, Allah yang ngatur itu pasti akan menjadi kebaikan. Menanggapi pertanyaannya Mbak yang cantik tadi, gak mungkin ganteng soalnya kita memang diwajibkan ikhtiar dan berdoa. Misalnya, misalnya kita berdoa, sudah ikhtiar dan berdoa. Ya Allah, ya Allah, jadikan Anwar Zahid suami saya ya Allah. Misalnya. Nah daripada aku bikin contoh yang lain, ya? ya Allah, ya Allah, apa kepada kepadamu ya Allah, jadikan Anwar Zahid suami saya. Ya Allah habis itu nembung kan sudah berdoa terus ikhtiar maksimal nembung ya artinya nembung itu yo ya, yo ya menawarkan diri misalnya eh tapi ternyata kok ditolak Wah, akhirnya mutung mutung wes untuk ini misalnya aku masih single ya misalnya eh ya wes wes gak aku gak aku sobat Ya Allah jadikan Mas Rahman Mas Rahman, Mas Rahman Rahman. Oh ya udah betul berdoa ya. Nah sudah berdoa ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah jadikan si A suami saya sudah berdoa terus berusaha untuk ikhtiar nembung dan sebagainya melamar misalnya eh ternyata ditolak ternyata gagal akhirnya mutu. Tidak mau berdoa lagi, tidak mau berikhtiar lagi. Ditanya sama temennya, kamu sekarang kok udah nggak berdoa? Males. Dan aku malas? Eh, Gusti Allah ya ora Cari Cari ini juga kon duma, juga kon ikhtiar. Aku wis duma, wis ikhtiar. Kenyataan ya ini nggak juga gagal ae. Akhirnya putus asa ini namanya orang yang putus asa. Walantai asumi min Jangan kalian berputus asa dari rahmat kasih sayang Allah. Jangan putus asa dari rahmat Allah, jangan putus asa dari kasih sayang Allah. Innahu la ya'asu min rahmatillahi ilal qaumil kafirun. Sesungguhnya yang putus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang kafir. Kenapa kok tidak diijabahi sama Allah? Kenapa kok tidak dituruti sama Allah? Akhirnya terus muntung, malah larinya ke dukun. Katanya cinta ditolak, dukun Katanya begitu. Lah kenapa kok lari ke dukun? Habis Gusti Allah ora iso ngatasi yo. saya mau tanya. ini belum selesai. Ya sebentar. Ini belum selesai, tak jelaskan dulu. Halo. Ini belum selesai tak jelaskan dulu. Katanya Gusti Allah orang ngatasi yo. Nah, akhirnya malah mutung, malah putus asa. Ini tidak boleh sebenarnya, sebenarnya diijabah sama Allah bukan berarti gak diijabah sama Allah cuma dalam bentuk yang lain ini loh sama Nuhono Ui. ya Allah pasti memberi yang terbaik buat kita dan ini harus kita yakini Allah itu sangat sayang kepada kita Allah gak ingin kalau hidup kita susah. Allah gak ingin kalau hidup kita sengsara. Maka kadang-kadang kita minta A kepada Allah, tapi dikasih B sama Allah. Karena yang terbaik buat kita itu yang B. Seperti kasus tadi, ya Allah jadikan saya suami istrinya A. Ya Allah jadikan A itu suami saya. Menurut Anda baik, tapi bisa jadi menurut Allah kalau A jadi suami Anda jelek. Maka oleh Allah dialihkan Jangan ah ini nggak baik buat kamu Maka akhirnya kamu dikasih yang B ini yang dalam pemahaman masyarakat awam dibilang sebagai takdir, dibilang sebagai jodoh. Padahal itu juga bagian dari doa kita kepada Allah tadi. Kamu nggak kasih A, nanti kalau kamu tak kasih suami A, nggak bahagia nanti hidupmu. Kamu tak kasih B saja. Ini yang akan membahagiakan hidupmu. Kitanya yang kadang-kadang gak tahu. Bukan berarti doa kita gak diijabah sama Allah bukan berarti gak ijabah tapi kita dikasih dalam bentuk yang lain karena itu yang lebih baik betul kewajiban berikhtiar dan berdoa tetap Cuma kita harus sadar bahwa kita ini hamba Allah itu Tuhan Tuhan yang mengatur hamba yang diatur Tuhan yang menentukan hamba yang ditentukan Paham ya Oh, serban dulu. Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, di Pak. Satu lagi penyanyi. Oke, Harganya sudah kakak? Hari ini mana bapak yang rumah ini mesti sangat senang. Kamu ini kok ini kamu Ahora, partai mau ini bermata. Jadi dari Thank you. もいいんだから、英語なんておんまんじゅうって言うの Saya sama sekali tidak menginginkan anda semua kecewa. Iya. Apa mana yang ini mesti besok nasi geremeng. Oh. Dewan itu Terima ah. kasih. kalau gitu. nah, kalau soal ini pengalaman saya gitu. mudah-mudahan keadaan ini tidak membuat kalian semua kecewa pasti semua ada hikmahnya. Ini bukan kesalahan panitia, juga bukan kesalahan saya, apalagi saya yang disalahkan. Waktu lu nangis apa-apa ya? ini, ini kue ini lu nangis. Oh, terharu juga Allah. Sekarang, ya, hei, lagi mau apa? Linda, saya pertanyaan pertama ya. bagaimana hukumnya poligami dan Jamaah siapa yang mau tanya Mbak E? Ya kan Yai, sekarang itu kan banyak akidah Yai. Kemarin Yai kan menjelaskan bahwa uh, kalau kan ada perbedaan yaitu dapat. Nek ngaji nang kuburan itu jadinya contoh Yai. Niko napa haram napa halal napa dapat pahala napa pripun to ya? Ngaji banyak pimpinan dirasakan ya. Ngaji itu membaca Al-Qur'an Terus tahlilnya itu apa yang ada boten ya? Terus hukumnya Thank you. Bojonegoro Pak. Pak Bojonegoro Pak. Bojonegoro Pak. menjelaskan dan itu hadisnya seperti membaca boleh di kuburan baca al boleh yang tidak boleh itu musuh-musuh bacaan Al-Quran yang dihadiahkan kepada orang yang bisa mendengar itu boleh boleh sekali boleh sekali sangat boleh sekali ya, bahkan kalau kita berbicara pada hadis yang semuanya sudah hafal bahwa salah satu yang dinanti yang diharapkan aku malah dikotoran di rumah omongan yang paling ditunggu, yang paling di nanti-nanti sama yang paling diharapkan orang yang sudah berada di alam barzah itu adalah doa. Ah. Al-Quran itu juga termasuk wasilah doa. Nah, daripada kayak gini aku muter sambil ceramah kan nggak apa-apa. Tapi tolong, aku ngerti. Besok kan, sop duduk. Nanti kalau malah dilarang malah susah. Aku ini lo wis ngalahin muter koyok kekean. Aku sebenarnya juga tahu kok kalau kalian semua itu mengidolakan aku. Tapi belum pengertiannya, oke, aku ceramah sambil keliling di gak apa-apa. Oke, eh? Mereka juga gak ngerti bahasanya. Ya nanti aku naik ke sana nanti. ya nggak apa-apa. Nggak perlu kayak Nyai lumbu boleh, tapi kita tanya terus Nyai yang jawab terus kalau ya ya gitu? kan yang kan kan Wes tenang, Kubang. Iya, iya, Tangan aku itu. Ya. Tapi dengan syarat, dengan ngomong. Ya, dengan ceramah kan sekarang bisa aman, ceramah sewa. aman kan? Yang ini sampai panitia ketemu coba kalian jamin-jamin. Ya, Lah damel bojone suwon. Ngomong lah suwene malah seneng ini Penak lek moto, Pak. Oh iya. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini sebenarnya juga bagian dari tema yang kita ambil hari ini. Sebenarnya temanya Aku Abu Habibie apa namanya ikhtiar dan doa menuju sukses dunia ini langsung kita dikasih ilmu sama Allah betapa manusia wajib berikhtiar manusia wajib berikhtiar iya, iya. hari ini kita diuji sama Allah Jangan mungkin dimajukan untuk biar naik tangga ini. Kalau tidak ada ikhtiar, saat ini saya nggak boleh pegang mic. Saya diizinkan pegang mic ini karena ikhtiar. Setiap manusia pasti punya harapan, punya keinginan, punya cita-cita, betul? Betul termasuk kalian semua minggat ke Hongkong ini. Minggat. Pasti dengan satu harapan, dengan satu keinginan, dan dengan satu cita-cita, betul? Dan setiap orang ingin agar cita-citanya terkabul. Oleh karena itu, pertama yang harus dilakukan adalah ikhtiar. Ikhtiar itu beda dengan usaha karena ada makna khiar, ada makna memilih. Ikhtiarnya pelajar, kalau kesenggol. Ikhtiarnya murid yang belajar yang sungguh-sungguh. Ya, Kalau ikhtiarnya orang miskin kepingin banyak rezeki, ya harus kerja keras. Kalau ikhtiarnya orang yang sakit kepingin sembuh, ya harus iya, berubah. Boleh tombong. Temen gak kesana aku. <laughs> Ibu apa itu? Kalau ikhtiarnya murid yang lagi ujian, ya harus belajar dengan sungguh-sungguh. Kalau ikhtiarnya saya, <laughs> kepengen omongan saya bisa didengar ya keliling kayak kayak seperti ini. <laughs> Tapi biasanya saja tidak cukup bagi kita orang mukmin harus diimbangi dengan berdoa. Ah. Berdoa. Memohon kepada Allah Subhanahu Kenapa? Karena sesungguhnya Apapun yang kita upayakan, apapun yang kita usahakan, apapun yang kita ikhtiarkan, itu hanya akan bisa terjadi, hanya akan bisa terwujud, terlaksana kalau diizinkan dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu jadi keberhasilan itu bukan semata-mata karena ikhtiar saja sehebat apapun ikhtiar seseorang, sehebat apapun usaha seseorang, kalau tidak diizini dan dikehendaki Allah Subhanahu wa taala tidak akan berhasil. Embong. Malah aku jadi pameran. Saya ulang, apapun yang kita upayakan, apapun yang kita ikhtiarkan, itu hanya akan terjadi kalau dikehendaki dan diizinkan oleh Allah Subhanahu Yai, Yai, ya? ada yang bertanya ini Yai, karena biar nggak nggak terlalu panjang, jadi diselari dengan pertanyaan ya. Yowis, monggo. Ya Allah, melangsung. <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 怎么拿？怎么拿？ BPPB. Kiai Kiai duduk duduk aja, duduk aja. Aha. Eh, rumah tangganya baru dibina beberapa bulan dari Terus uh,

harusnya Husna. Jadi intinya ada teman kita yang baru menikah di Hong Kong, dia pulang terus ke Indonesia. Tapi suaminya tidak bertanggung jawab dalam artian dia tidak mau kerja dan dia hanya mau menikmati hasil dari istrinya. Untuk mangan, daging sembarangan itu jalur bule, bojone. gue katanya harus apa-apa harus izin suami yang suaminya yang mau begitu tuh enak piye ya impet terima kasih atas pertanyaannya jujur saya ingin jadi suami yang seperti itu Wanda Makmur seperti itu. Ah. <laughs> ghê <laughs> Woo! Iblis saja. Jangankan dia yang hanya sekedar nggak mau sholat. Iblis saja itu kalau minta kepada Allah dikasih sama Allah. Iblis itu makhluk yang paling jelek. Iblis itu makhluk yang paling jahat. Iblis yang berbahagia kepada Allah dikasih sama Allah apa memang iblis pernah minta sama Allah apa memang iblis pernah berdoa sama Allah pernah minta apa dia minta umur panjang itu diabadikan dalam Al-Quran takwa yang semakin meningkat, dapat istri yang cantik menikah, solehah yang kaya raya, dia dari konglomerat, dia ahli ibadah, dia husnul khotimah, insya Allah, dan dia termasuk ahli surga. Amin. Itu yang benar. Nah, untuk menggapai kesuksesan dunia akhirat itu kita wajib berdoa. Maka doa itu diwajibkan. Doa dua ibadah. Doa itu adalah ibadah. Siapa yang mau berdoa, maka berarti dia tidak beribadah kepada Allah. Siapa yang tidak mau berdoa, berarti dia tidak mau beribadah kepada Allah. Dan ini dikecam oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Ada seorang sahabat habis sholat, ada Rasulullah selesai jamaah. Halo, الله وليس